Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam yang mulia ini kita bisa istiqomah lagi hadir di dalam majlis Maulid Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang sangat besar, nikmat yang agung. Kita bisa hadir untuk memuji makhluk suci, makhluk kekasih Rabbi beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kok lemes? Semangat. Monggo semangat. Soalnya yang kita puji ini adalah orang yang mulia, nggih. Orang yang sempurna, nggih. Orang sing guanteng, nggih. Orang yang insya Allah akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan sedikit daripada sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit niku biasa penyair Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Hasan bin Thabit niku ketika bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ketampanan baginda Muhammad melihat Gantengi baginda Muhammad Tidak kuat hatinya Kemudian berkata kepada Rasulullah Wahai kanjeng Nabi Izinkan saya untuk memujimu Dawuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Monggo Maka beliau mengatakan Wa ajmalu min kalam taragatu ainu Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u Khulikta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khulikta kama tasha'u. Kata beliau Hasan bin Thabit, "Wa ajmalu min kalam tarakatu ainu." Wahai Kanjeng Nabi, sungguh indah ketika engkau ditatap oleh orang-orang. Alangkah indahnya engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam taragatu ainu tidak pernah mata ini memandang Jadi Nabi itu ganteng Nabi itu ganteng Dalam sebuah kitab Syama'il Disebutkan Rasul itu tidak begitu tinggi, tidak begitu pendek Tidak gemuk, tidak juga kurus Namun marbu al-qamah sedengan, Sedeng Pas sempurna niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa ahsanu min kalam talidin nisa'u dan alangkah indahnya wahai engkau baginda Muhammad lam talidin nisa'u tidak pernah seorang perempuan melahirkan makhluk sepertimu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau tercipta tanpa ada cacat sedikit pun. Niku baginda Muhammad dalam sebuah riwayat dalam kitab Puasa Ilul Wusul disebutkan bahwasanya keringat baginda Muhammad niku seperti misik. sampai tahu misik ke panda? Misik niku harum. Niku keringete baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat tersebut mengucapkan bahwasanya ketika Rasul sallallahu Alaihi Wasallam niku tidur, itu diambil keringat tersebut oleh Ummu Salamah, diambil dimasukkan ke dalam botol kemudian dijadikan minyak. Ini makhluk tidak lain adalah kesempurnaan yang Allah ciptakan kepada beliau baginda Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau tercipta wahai baginda Muhammad tanpa ada cacat sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u seakan-akan engkau menciptakan dirimu wahai baginda Muhammad sekehendakmu sendiri. Oleh karena itu, alhamdulillah ini kita memuji makhluk yang suci, makhluk yang menjadi pancaran nur Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir pada malam hari ini mendapatkan nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nasihat ini akan disempurnakan oleh kiai kita, ustadz kita, Kiai Abu Said. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.